rumah yang ada di Masjid Pokong Raya dan juga sahabat setia pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang dengan pertolongan, hidayah, serta taufiknya lah pada saat ini kita bisa hadir dan juga mendengarkan sebagian kalam perkataan dari para ulama berkaitan dengan masalah tafsir itulah tafsir Al-Quran dan kali ini insya Allah kita akan memulai ayat yang ke-15 pada suratul mutaffifin dan dengan memohon pertolongan dan ridhanya pula insya Allah kita akan menyampaikannya teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi bagian dari amal soleh menjadi bagian tabungan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla innahum rabbihim yauma idzil lamahjubun Sekali-kali tidaklah demikian Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang fajir yang kitabnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sijin pada saat itu pada hari kiamat mereka terhalang dari melihat Rabb mereka sehingga mereka tidaklah bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala Arab mereka. Dan mereka tidaklah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak beriman. Karena mereka membangkang karena mereka berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada mereka dan tidaklah menampakkan wajahnya kepada mereka. Adapun orang-orang yang beriman maka di surga nanti Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan penglihatan yang sangat jelas yang mereka tidaklah perlu untuk berdesak-desakan dan betapa senang hati kaum muslimin yang telah Allah Subhanahu wa taala dimasukkan yang telah Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga dan kemudian Allah pun memberikan kesempatan kepada mereka untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sembari bertelekan di atas permadani-permadani. Sungguh tatkala kita semisal mencintai sesuatu ataupun mengaidolkan sesuatu dan kemudian kita pun memandangnya maka kebahagiaanlah yang akan senantiasa meliputi diri kita. Hati kita pun kemudian berbunga-bunga. Ini ketika kita mencintai sesuatu di dunia ini yang tentulah apa yang kita cintai tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan firman-Nya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa ziyadah ya surat Yunus ayat ke 26 Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa itu ziyadah. Ya apa itu ziyadah? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Idza dakhala ahlul jannah al jannata. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Turiduna syai'an azidukum Ya pada saat para penduduk surga itu dimasukkan ke dalam surga Maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala Berfirman Bertanya kepada mereka Maukah aku tambahkan sesuatu kepada kalian. Maka mereka pun mengatakan alam tabyaddu wujuhuna. Wahai Allah Subhanahu wa taala, bukankah wajah-wajah kami telah putih berseri-seri? Ya, berbeda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran. Ya, pada ayat kurang lebih uh, eh, 105 ya 105 ke atas. Fa ammal ladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam, maka hitam kelamlah wajah-wajah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah balasan yang disebabkan atas kekafiran kalian. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka wajah mereka putih berseri-seri dan mereka pun kekal di dalamnya. Maka hal ini sebagaimana yang dirasakan sendiri oleh para penduduk surga. Mereka sampai mengatakan, Ya Allah, bukankah wajah kami telah putih berseri-seri? Artinya mereka ingin mengatakan, kami sungguh sangat senang, wahai Allah. Kami dalam keadaan yang sangat-sangat senang. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala masih menawarkan tambahan kenikmatan kepada mereka. Mereka pun bertanya kembali, "Alam tudkhilunal jannata wa tanjuna minan nar?" Wahai Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Yang kami pun merasa sangat puas dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan bukankah engkau telah menyelamatkan, menyelamatkan kami dari siksa api neraka? Qal maka kemudian <clears throat> Allah Azza wa Jalla berfirman Fayakshiful hijabu fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhal ila rabbihim azza wa jalla. Ya, fayukshaful hijabu, maka kemudian hijab pun dibuka. Penghalang pun dibuka. Maka tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai ketimbang pada saat itu yaitu kemudian memandang dengan seksama terhadap Allah Azza wa Jalla yang memandang dengan seksama Allah Azza wa Jalla ya nazara ila itu maknanya adalah memandang dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang hendak menikahi seorang perempuan ya fal yang dur ilaiha maka pandanglah dengan sungguh-sungguh pandanglah dengan seksama. Nah, pada saat itu maka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul menjadi kenikmatan yang paling utama. Yang ketika itu tidak ada kenikmatan yang paling mereka cintai selain daripada memandang wajah Allah Azza wa Nah setelah kemudian selesai Menyampaikan Tafsiran eh, Tafsiran Terhadap ziyadah tersebut Maka Rasulullah SAW Menyebutkan ayatnya Lilladina ahsanul husna ziyadah Maka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat mulia, mereka akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke 23 dan 24. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah manusia pada saat itu tertunduk dan mereka kemudian memandang kepada Rabbnya. Itu ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka tertunduk merasa sangat hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun karena diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah, maka kemudian mereka pun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tatkala kita cinta kepada sesuatu yang sangat kita segani, ya, tentulah kita kemudian akan memandangnya dengan perasaan ya, dengan perasaan bahwa diri kita adalah orang yang penuh kehinaan. Di dalam surat Qaf ayat ke-35 maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga mereka akan diberikan akan dikabulkan apa seluruh apa yang menjadi keinginan mereka. Apapun yang mereka inginkan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Bahkan waladaina mazid dan kami masih memiliki tambahan untuk mereka. Maka makna tambahan di sini adalah sama yaitu ziyadah tambahan berupa memandang Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam beberapa ayat tadi dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita dapatkan bahwa Orang-orang yang beriman Orang-orang yang tatkala mereka hidup di dunia Melakukan amalan-amalan soleh Bahkan amalan-amalan soleh yang sangat-sangat soleh Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka akan mampu memandang Allahu azza wa jalla ya, Mereka akan mampu diberikan kesempatan untuk memandang Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kemudian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat ke-103 yang menyatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Bahwa pandangan-pandangan manusia tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemampuan untuk melihat pandangan-pandangan manusia. Maka bagaimana kemudian kita melihat ayat ini dikaitkan dengan ayat yang ada di depan yang seakan-akan ada kontradiksi ya seakan-akan ada kontradiksi bahwa satu ayat mengatakan tidak bisa melihat sementara banyak ayat yang lain mengatakan bahwa manusia akan diberikan penglihatan sebagaimana tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebagian ulama menyatakan yang dimaksud idrok di sini yaitu maknanya adalah melihat secara utuh melihat seluruhnya jadi tidak mungkin seorang manusia mampu melihat Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan Adapun sebagian ulama yang lain seperti Ismail beliau mengatakan ya Ismail ibnu Ali ya beliau mengatakan yang dimaksud bahwa manusia pandangan-pandangan manusia tidak bisa melihat Allah Azza wa itu adalah di dunia ya di dunia Sebagaimana kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Tatkala Nabi Musa alaihissalam bersikeras untuk memandang Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau tidak akan mampu melihat diriku kata Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam rangka untuk memuaskan permintaan Nabi Musa alaihissalam Allah pun mengatakan, oke, okay, sekarang kamu tetaplah memandang kepada al-jibal, memandang kepada gunung-gunung itu. Aku akan menampakkan diriku di sana. Maka tatkala falamma tajalla, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, maka gunung itu pun kemudian ya runtuh. Luluh lantak dan ketika itu pula Nabi Musa pun pingsan. Dan setelah keadaan itu maka beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan dirinya adalah termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini yang menjadi pendapat Ismail Ibnu Aliyah dan juga Hisham bin Ubaidillah. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau. Ya, maka komprominya bahwa manusia tidak akan mampu melihat Allah itu adalah di dunia. Adapun di akhirat manakala mereka adalah orang-orang yang beriman, manakala mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, mereka tatkala hidup di dunia banyak melakukan berbagai macam amal soleh maka mereka akan diberikan ziyadah oleh Allah Azza wa Jalla itu sebagaimana sabda Rasulullah mereka akan diberikan tambahan kenikmatan yang sangat-sangat nikmat berupa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih pula lewat Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun Sungguhnya kalian yaitu kalian Rasulullah ketika itu berkata kepada para sahabatnya dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keridhaan Allah yang tentulah mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka siapa yang kemudian mencontoh cara beragamanya para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan Allah, maka dirinya pun akan diberikan kesempatan ya untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rob kalian ayanan dengan mata telanjang. Tidak perlu pakai kacamata pembesar, tidak perlu memakai keker, maka langsung bisa melihat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalian melihat matahari di siang hari yang sangat cerah yang pada saat itu tidak ada mendung yang menutupinya. Itulah analog yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Supaya apa? Para sahabat merasa faham, ya mereka supaya faham dan merasa tenang, tumak ninah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahasanya manusia di hari kiamat nanti di surga nanti akan bisa memandang Allah. Nah, supaya mereka tidak bertanya-tanya, maka Rasulullah langsung memberikan eh, analog sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong yang tidak terhalang oleh mendung sama sekali. Matahari yang sangat cerah. Ya itulah gambaran bagaimana keadaan seseorang yang bisa melihat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara Lailatul Badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan bisa memandang melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di, uh, pada saat bulan purnama yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di mana kalian Melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak perlu berdesak. Ya layaknya orang yang mau ngantri ngambil kupon misalnya. Tidak. Mereka akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang sangat-sangat nyaman. Nah, dengan berita-berita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut maka para sahabat radhiyallahu alim ajmain yang boleh jadi ilmu pengetahuan alam ketika itu pun belumlah semaju sekarang namun mereka langsung percaya kepada apa yang mereka dengar baik yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya. Mereka langsung faham, oh nanti berarti kami-kami para sahabat ini akan bisa melihat Allahu Azza wa Jalla. Dan itulah yang memang sepantasnya diimani. Dan itulah yang telah dicontohkan oleh para salaf, orang-orang soleh yang telah mendahului kita dan itu pula yang menjadi keyakinan para imam yang mereka meyakini bahwa memang di yaumil kiamah nanti orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga karena melakukan berbagai macam amal-amal soleh maka mereka akan bisa memandang Allah Azza wa Jalla dan mereka tidaklah memiliki keraguan. Berbeda dengan sebagian para mutakallimin, orang ya, orang-orang ahli filsafat, dan sebagian ulama yang terpengaruh oleh pola pikir mereka. Apa ada ulama yang terpengaruh? Ada. Karena kalau kita melihat pergerakan orang-orang non-muslim pasca mereka kalah perang salib, maka yang mereka lakukan pertama kali adalah menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa mereka. Ke bahasa Perancis, ke bahasa Spanyol, dan yang lainnya. Setelah itu kemudian langkah kedua mereka menterjemahkan buku-buku yang mereka miliki ke dalam bahasa Arab. Ya, ke dalam bahasa Arab. Yang ini kemudian dibaca sebagiannya oleh para ulama. Dan tidak sadar bahwa ternyata di antara buku-buku itu ada yang mendakwahkan ya ilmu filsafat. Sehingga sebagian di antara mereka pun terpengaruh oleh pola pikir para mutakallimun, yaitu para ahli filsafat tersebut. Nah, sehingga dampaknya ada di antara para ulama kontemporer, ulama dewasa ini yang kemudian mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat ya tidak akan bisa dilihat imma fit dunya wa imma fil akhirah baik di dunia ataupun di akhirat dan di antara kelompok kaum muslimin yang terperdaya termakan oleh pola pikir para ahli filsafat adalah para mu'tazilah ya para mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dipandang la fid dunya wala fil akhirah. Baik di dunia ataupun di akhirat, maka tidak akan bisa dipandang. Yang oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam uh, tafsir beliau menyatakan ini adalah para mubtadi, ya, orang-orang anul bid'ah yang mereka tidak me mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla akan bisa dipandang di hari kiamat nanti. Namun kita hendaklah kita lebih percaya kepada para ulama salaf yang mereka selamat baik dalam pemikiran ataupun dalam amal mereka yang mereka dengan keyakinan yang penuh maka mereka yakin mereka tidak protes terhadap pernyataan Allah dan Rasulnya bahwa orang-orang yang beriman yang mengamalkan berbagai macam amal, soleh maka mereka akan diberikan kesempatan memandang wajah Allah Azza wa Kemudian ayat berikutnya summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka yaitu orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan mereka lebih memperturutkan hawa nafsu mereka maka sungguh mereka akan merasakan neraka jahanam mereka akan merasakan neraka jahanam mereka akan mendapati panasnya neraka jahanam mereka akan mendapati dahsyatnya siksa yang ada di neraka jahanam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi kita, menjaga kita dari dahsyatnya neraka jahanam tersebut. Dan mereka pada saat itu akan mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla wal billah baik fisik ataupun psikisnya ya baik fisik maupun psikisnya kenapa kita perlu tegaskan demikian karena ada sebagian para mutakallimin pula yang mengatakan bahwa yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka itu hanya psikisnya, perasaannya. Ada yang mengatakan hanya fisiknya semata, tidak psikisnya. Maka yang benar bahwa mereka di neraka jahanam akan tersiksa dua-duanya. Ya fisiknya, ya psikisnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang diseksa di neraka jahanam akan dibakar. Kemudian akan hanguslah kulitnya dan kemudian akan diganti dengan julu dan akhor. Diganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadukul azab. Supaya mereka merasakan dahsyatnya adab Allah Azza wa Jalla. Supaya mereka tidak pernah berhenti merasakan betapa dahsyat siksa Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wal'iyadu billah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di dalam majlis riwayat Imam Bukhari Rasulullah menggambarkan tentang keadaan orang yang mati mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Maka kata Rasulullah, orang yang mati bunuh diri maka nanti di yaumul kiamah Allah Azza wa Jalla akan mempersiapkan menyediakan alat yang telah dia gunakan pada saat dirinya hidup di dunia untuk mengakhiri kehidupannya. Maka orang yang mati bunuh diri dengan melemparkan dirinya semisal dari bukit yang sangat tinggi kemudian dia pun jatuh hancur maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sediakan nanti bukit di neraka jahanam dia pun akan bersusah payah naik ke atas bukit setelah sampai di puncaknya maka dia pun akan melemparkan dirinya dia pun akan jatuh akan hancur dan kemudian Allah pun akan mengganti tubuhnya akan menyusun kembali tubuhnya menjadi seperti semula dia pun naik lagi ke atas bukit maka melemparkan lagi dirinya waliyatubillah demikian pula orang yang mati bunuh diri karena semisal minum oplosan maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sediakan alat yang sama dia memiliki kiamah nanti sehingga dirinya pun bunuh diri, hidupkan kembali oleh Allah, bunuh diri lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, bunuh diri lagi dan seterusnya. Itulah adab yang akan Allah berikan kepada mereka. Demikian juga orang yang bunuh diri dengan semisal menggunakan eh, sajam, senjata tajam. Dia tusukkan ke tubuhnya, maka Allah Azza wa Jalla pun akan sediakan hal yang sama alat yang sama untuk bisa dia gunakan bunuh diri waliyatubillah dan ini adalah siksaan secara fisik Yang seorang setelah hancur lebur menjadi angus menjadi arang maka Allah akan hidupkan kembali akan diganti <clears throat> akan dia ganti lagi dengan kulit yang baru liyadzuqul adab supaya mereka merasakan adab Allah azza wa jalla Dan juga di sana mereka akan mendapatkan siksaan berupa psihis. Batin mereka pun akan tersiksa yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, "Hadzallazi kuntum bihi tukadzibun." Maka inilah yang tatkala kalian dahulu hidup di dunia senantiasa kalian dustakan. Kalian mendustakan, mengejek, menghina, melecehkan. Misalnya masalah pakaian takwa bagi seorang perempuan. Pakaian takwa bagi seorang perempuan. Di negara Perancis, mulai tahun sekitar 2011 yang lalu, ada hukuman yang diberikan kepada wanita yang memakai pakaian muslimah. Yang mereka didenda yang dendanya kurang lebih mencapai 2,2 juta. Saya kurang paham apakah ini per bulan, apakah seumur hidup. Namun Allah Ta'ala mungkin per bulan. Nah dewasa ini pula muncul lagi di sana. Kalau ada perempuan muslimah yang bercadar, maka mereka akan dikenakan denda. Ya, dengan sekian peso nilai mata uang di Prancis. Namun Allah Azza wa Jalla Zat yang maha Mampu untuk membalas makar mereka Maka ada salah seorang pengusaha real estate dari Aljazair Yang hidup di Prancis, Yang mereka siap Untuk membayar denda Yang ditetapkan oleh beberapa wilayah yang ada di Perancis kepada kaum muslimah yang memakai cadar. Siap untuk membayar seluruhnya. Dan bahkan kemudian pengusaha ini pun mengumpulkan dana dan ternyata dan yang diperoleh luar biasa. Allah Akbar. Ini satu di antara pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar namun mereka tidak tahu bahasanya Allah Azza wa Jalla zat yang maha mampu untuk membalas makar mereka. Sehingga alhamdulillah saudari-saudari kita yang ada di sana mendapatkan jalan keluar dengan sebab keistiqomahan mereka di dalam menjalankan satu di antara syariat agama Islam yaitu berpakaian muslimah dan bahkan sebagian mereka menggunakan cadar di negeri Prancis yang sangat-sangat memusuhi Islam. Yang sampai saat ini seperti Prancis, seperti Jerman belumlah mengakui bahwa Islam itu sebagai sebuah agama. Ya, padahal Islam adalah agama yang paling sempurna, agama satu-satunya agama yang dianggap oleh Allah di hari kiamat nanti. Namun kenyataannya banyak negara dan notab ini adalah negara-negara maju yang belum mau untuk mengakui Islam itu sebagai sebuah adin, sebagai sebuah agama. Hanya dianggap sebagai sebuah sekte pemikiran. Bukan sebagai bagian daripada adian, daripada agama yang ada di muka bumi ini. Namun Allah Azza wa Jalla sekali lagi Zat yang maha kuasa Yang sangat mudah untuk membalas Setiap tipu daya dan makar yang Dilakukan oleh orang-orang yang Hendak memadamkan, meredupkan Agama Islam Nah orang-orang yang mereka telah mendapatkan siksa baik fisik ataupun psikis ini pun mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang kembali? Yang menyebabkan mereka dilemparkan ke neraka jahanam? Bukan. Namun mereka ingin dipulangkan ke dunia dalam rangka untuk melakukan berbagai macam amalan, amalan soleh. Hal ini sebagaimana yang ada di akhir surat Al-Munafikun juga. Mereka minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan bisa bersedekah dan mereka mengamalkan berbagai macam amalan-amalan soleh. Namun ini semuanya dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakaribun ya surat al-an'am ayat ke 28 telah jelas track record mereka kalau bahasa kita bahasanya mereka tatkala hidup di dunia menyembunyikan berbagai macam keburukan, kebencian, permusuhan terhadap Islam dan, dan kaum muslimin. Dan seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia ini, la'adu limanuhu anhu. Niscaya mereka pasti akan kembali melakukan apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu ya sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innahum lakadzibun dan mereka itu sungguh-sungguh para pendusta, ya. Mereka itu sungguh-sungguh para pendusta. Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran yang bisa kita petik barangkali bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaannya dalam setiap perbuatan-perbuatannya yang mulia dengan sifatnya sifatnya yang sangat tinggi maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada setiap hamba yang telah mendengarkan agama yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seadil-adilnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapapun di antara mereka yang beramal kebajikan meskipun sebesar sebesar zarrah itu sebesar semut kecil yang paling kecil yang bisa dilihat oleh ma, oleh mata manusia dengan telanjang yang ini dijadikan sampel oleh Rasulullah pada saat itu maka dia yaumul kiamah nanti orang tadi akan mendapatkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang-orang yang beramal keburukan meskipun sebesar zarrah semut kecil yang paling kecil pun maka ya roh dia di akhir hari kiamat akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zat yang paling adil, yang paling bijaksana di antara zat-zat yang memiliki kebijaksanaan. Ya demikian yang bisa kita sampaikan Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan bahwa bila dunia melakukan amalan-amalan soleh yang sangat tinggi maka akan dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla apakah amalan-amalan soleh yang sangat tinggi tersebut yaitu setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diiringi ya diiringi dengan uh, keikhlasan diiringi dengan keikhlasan dengan kualitas yang tinggi dan juga diiringi dengan ittiba yang sangat tinggi. Maka semakin tinggi itibak kita kepada Rasulullah, semakin bersih niatan-niatan kita di dalam melakukan setiap ibadah, maka dia akan menjadi amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan satu amalan karena semata-mata amalannya. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian para ulama salaf terdahulu yang mereka mengatakan ruba amalin sahirin tu'azzimuhun niyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil yang dalam pandangan kita kecil cuman sekedar semisal ketika kita bertemu dan saudara saudara kita yang lain sesama muslim kita lemparkan senyum kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan keikhlasan ini adalah perintah agama, maka perkara yang sekedar hanya senyum tadi ternyata bisa menjadi nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya berapa banyak amalan-amalan yang pada dasarnya adalah amalan yang sangat tinggi namun karena salah niat maka amalan tadi menjadi amalan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang tiga golongan manusia yang akan diseret ke neraka jahanam pertama kali. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan yang sangat mulia. Amalan apa itu? Amalan jihad bisa pilihlah. Amalan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Amalan mempelajari dan mengajarkan ilmu, ini perkara yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Dan kemudian orang yang dermawan menghabiskan seluruh amal, eh, seluruh harta bendanya. Sungguh ini adalah amalan yang sangat tinggi, namun kenyataannya tidak ada nilainya di hadapan Allah dan bahkan mendatangkan adab Allah. Kenapa? Karena salah niat. Dia tidaklah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bersih niat kita akan semakin tinggi pula nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Orang tua yang menentang Pakaian takwa Wanita muslimah Yang dikenakan anaknya Dan orang tua Tadi sampai membuang Dan bahkan membakar pakaian itu Orang tua tidak mau membuka hati Untuk sunnah Apakah orang tua berdosa Ya kalau kemudian orang tua tadi tahu dan memang sudah diberitahu bahwasanya pakaian itu adalah pakaian yang ditetapkan oleh agama dan dia tidak ada lagi syubhah yang menghalang-halangi pemikirannya dia tahu betul itu adalah perintah agama dan dia tentang maka jelas dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat ingkar. Kalaulah ada orang tua yang semacam itu di antara antunna ya banyak-banyak kalau sudah dikasih tahu tidak mau dengan suara tidak mau ya maka banyak-banyaklah di antara antuna kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan hati bagi mereka dan melindungi anti. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah membaca suatu hadis tentang ihsan. Tertulis bahwasanya ihsan adalah level keimanan di mana seorang beribadah seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya dan amalan apakah yang dapat mengantar kita kepada level tersebut. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Hadis yang panjang yang pada saat itu terjadi tanya jawab antara malaikat Jibril yang mengubah dirinya menjadi seorang manusia. Yang dia bertanya kepada Rasulullah di hadapan para sahabatnya radhiyallahu alaihi majmain, maka beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, tentang apa itu iman, dan tentang apa itu ihsan. Ya, tentang apa itu ihsan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah satu tingkatan, satu level di mana engkau tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kamu tidak bisa merasakan yang seperti itu dan memang tidak bisa di dunia karena tidak bisa kita melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kamu. Nah, Syekh Saleh Ibnu Saimin rahimahullah taala menjelaskan tentang ihsan ini. Maka ihsan itu ada dua makom Ya ihsan itu ada dua makom Ada dua tingkatan Yang pertama yang disebut dengan tingkatan musyahadah ya, Tingkatan musyahadah Jadi seakan-akan Dimanapun kita berada Maka seakan-akan kita itu melihat Allah ya, Seakan-akan kita melihat Allah Sehingga dampaknya apa? Kita tuh senangnya pokoknya keinginan kita berbuat kebaikan dan kebaikan dan meninggalkan keburukan, meninggalkan keburukan. Dan inilah contohnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Maka mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mencari peluang untuk melakukan setiap kebaikan apapun. Apapun kebaikan yang ada ingin mereka lakukan. Misalnya contohnya dalam sebuah kajian yang agak besar di depannya lewatlah kotak sudah kita isi. Nah kita kemudian menanti lagi, mana lagi ya kotaknya yang lain. Eh, balik lagi ternyata yang tadi, tidak apa kita isi lagi. Ini peluang bagi kita. Tidak malah kemudian, wah tadi kan sudah ngisi, masa ngisi lagi. Enggak. Ini satu di antara orang yang sudah berbuat ihsan dan dia berada pada makom musyahadah. Sehingga Rasulullah SAW satu ketika beliau mempercepat sholatnya. Ya, bisa dilihat di Riyadus Salihin, beliau mempercepat sholatnya. Kenapa? Karena beliau ingat, <clears throat> beliau masih menyimpan emas di dalam rumahnya. Dan beliau berburu-buru setelah usai sholat langsung mengambil emas, dia ambil dan langsung dia sedekahkan. Dan beliau mengatakan, aku tidak ingin aku bermalam sembari masih menyimpan harta benda. Allah Akbar. Sehingga Rasulullah itu kalau mau kaya sebetulnya bisa dia kaya. Kenapa? Karena ketika semisal berperang mendapatkan e, harta rampasan perang ghanimah ataupun mendapatkan faik harta benda yang diserahkan oleh orang kafir sebelum berperang sudah mereka menyatakan kalah, maka lillahi walir rasuli khumusuhu. Untuk Allah dan Rasulnya ini mendapatkan seperlimanya. Nah kalau seandainya satu kali perang harta rampasan perangnya senilai 5 triliun misalnya, maka berarti dia mendapatkan 1 triliun. 1 triliun untuk Allah dan Rasulnya, sebagian dibagikan kepada orang fakir miskin, sebagian untuk dirinya. Namun apa? Ketika mendapatkan harta yang sangat besar seperti itu, beliau kemudian bagikan seribu unta kepada pimpinan satu kabilah. Sahabatnya malah nggak dikasih. Sehingga para sahabat protes, Rasulullah kenapa si fulan yang itu malah dikasih sekian? Maka Rasulullah mengatakan, "Anda ingin pulang bersama saya atau ingin pulang bersama harta benda?" Maka mereka mengatakan, "Saya ingin pulang bersama Anda, ya Rasulullah." Ya sudah, terimalah. Maka kemudian pemimpin kaum ini membawa harta bendanya dibawa pulang dan mereka langsung dakwah kepada para rakyatnya bahasanya Muhammad adalah demikian demikian dan demikian dan akhirnya mereka pun pada masuk ke dalam agama Islam. Maka setiap saat sangat haus untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sehingga waktu yang dia lalui itu adalah waktu yang berkah. Ya. Pun juga demikian akan senantiasa berupaya untuk menutup setiap celah-celah keburukan. Inilah derajat ihsan yang merupakan makom musyadah, itu makom yang tinggi. Dan makom yang di bawahnya adalah makom muraqabah, ya makom muraqabah makom senantiasa merasa diawasi. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, kita diperintahkan untuk sholat. Wah, mungkin agak berat melakukannya, tapi gimana ya kalau nanti saya nggak melakukan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat terus kepada Allah. Dia masih sadar ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah dan Rasulnya. Dia sadar. Namun melakukannya belum setulus makom musyahadah. Nah, inilah ihsan. Dan di antara orang-orang yang beriman, itu ada orang yang di dalam melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh tidak diiringi dengan kesadaran bahwasanya ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Rasulullah, ini adalah larangan Allah. Mereka hanya melakukannya seperti seremonial. Mereka melakukannya hanya karena oh banyak orang melakukan. Nah, maka sadarilah manakala kita melakukan segala satu dan senantiasa diiringi dengan perasaan musyahadah seakan-akan melihat Allah ataupun muraqabah seakan-akan uh, uh, kita merasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita maka berarti kita sudah berbuat ihsan ya entah kita level yang bawah ataukah kita level yang atas wallahu taala alam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz saya mau tanya mengenai pembacaan surat Al-Fatihah yang sering digunakan banyak orang pada acara-acara tertentu untuk membuka acara tersebut dengan harapan agar Allah memberikan keberkahan pada acara tersebut dan juga terkadang surat Al-Fatihah dijadikan untuk mendoakan orang tua. Bagaimana hukum hal tersebut dan ini dahulu sudah kita bahas pada saat kita membahas tafsir surat Al-Fatihah. Silahkan Anda merujuk kembali kepada uh, rekaman Mudah-mudahan ada rekamannya di Karumah eh, di edisi yang awal-awal itu tafsir surat Al-Fatihah yang intinya bahasanya tidak ada contoh, tidak ada dalil ketika kita hendak mendoakan seseorang kita mulai dengan Al-Fatihah, tidak ada pula contoh ketika kita hendak melakukan sesuatu kita mulai dengan Al-Fatihah maka ini tidak ada contohnya dalam bahasa agama semahal semacam ini disebut sebagai perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang di atas namakan sebagai sebuah agama.